Amen. mahrojan wali-wali Jawi. gue pilih wonten sing dereng mangertos mahrojan nopo, Mahrojan kok istilah ini festival. Festival wali-wali Jawi. Jawi ini kok bukan berarti namun tanah Jawa. Jawi pun punika Nusantara. Lah, penyelenggaraan punika leresan dipun wiwiti wekdal halipun Syekh Maulana Malik Ibrahim wekdal tanggal kalewelas rebul Awal wonten ing Gresik. Lajeng mangke dipun pungkasi puncakipun wonten ing Demak. Nggih. Lah dalu punika menika minangka rangkaian. Nggih, rangkaian acara mahrojen wali Waliwijaya, Wali-wali Jawi. Perlu kalau terakan bahwa yang pertama kali menggagas punika nggih menika panjenenganipun Romo Haji Ahmad Mustafa Bisri yang Rembang. ada sebuah penelitian para hadirin tahun 96 itu menyebut bahwa orang Kudus Kulon itu sangat pantang sekali nanggap wayang. ya hono ya ini ora tahu enten tanggapan wayang itu buatan enten. Karena dianggap di penelitian itu disebut orang Kudus Kulon tidak nanggap wayang karena wayang itu syarat akan nilai-nilai Hindu. atau ada yang nyebut wayang kerucil. Ya. Zaman Mojopahit nggak ada. Jadi jangan nganggap wayang begini, wayang Purwo itu wayang Hindu, hmm, keliru. Ya. Wayang-wayang begini muncul zaman Islam. Ya. Itu semua zaman Wali Songo. Ya. Zaman Mojopahit itu hanya ada dua jenis sastra. Ya. Yang pertama kakawin ya, itu diambil dari kawia-kawia Sansekerta di India sana. Ya. Yang kedua kidung. Ya. Oh itu sulitnya bukan main. Nah ini kemudian zaman Wali Songo dibikin ada perubahan, muncul tembang, tembang gede ya, untuk kalangan atas tembang tengahan dan kemudian tembang alit ana kitung rumeksa ing wengi teko hayu luputa ing lara dohna ing bilai kabeh jim setan tatan purun paneluan tanonowani mewah panggawe Allah gunane wong luwih ketika kami didawai oleh Gus Gusmus membuat acara mahrojan itu terus terang saya buka kamus itu dilalah nggak ketemu kamus saya ini mahrojan ini apa walaupun sudah dijelaskan festival tapi saya nyari di kamusnya itu nggak ketemu saya malah ketemunya itu kata-kata mahrojan gitu ya dari Al-Quran jadi dari apa ayat Al-Quran wa ya yaj'allahu mahrojan jadi eh, barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah maka Allah akan menjadikan bagi orang itu suatu jalan keluar. Jadi mahrojan itu juga artinya jalan keluar, solusi. Nah karena itu eh, di samping mengandung makna festival, kalau pakai mahrojan, tapi kalau kita kepleset menjadi mahrojan itu juga masih mempunyai makna yaitu solusi dari para wali-wali. Sunan Kudus ketika di Surabaya itu menulis eh, cerita Joko Bodo. Jadi kisah itu begitu populer. Ya. Sunan Kalijogo menulis Joko Sumantri di Jumbang. Sunan Gunung Jati men menuliskan kisah Pajajaran, Sunan Bonang menuliskan Damar Damarwulan dan seterusnya. Nah, tapi karena kita nggak tahu terputus dari sejarah sedemikian rupa, bahkan yang baju surjan yang asalnya dari bahasa Arab itu dianggap apa e, baju yang berbau sirik. Nah, yang kaitan dengan e, Sunan Kudus sebetulnya ya. Saya sering bertanya kepada Maisa dengan Pak Najib gitu. Kenapa di justru di e, Menara Kudus tidak pernah diadakan pagelaran wayang kulit padahal di dalam atau e, wayang e, apa? kelitik, wayang golek dalam bahasa e, dulu itu Padahal di dalam buku-buku sejarah, tulisan tulisan sejarah disebutkan Sunan Kudus yang mem memulai menciptakan wayang e, golek, wayang wayang klitik ya. Pertama bentuk 70 itu. Dan yang menjadi pakem dari wayang klitik, wayang golek ini sebenarnya kisah Amir Hamzah ya. Itu sebenarnya adaptasi dari epos Persia kisah e, Amir Hamzah itu hikayat Amir Hamzah. Jadi yang diceritakan di dalam wayang goleknya Sunan Kudus ini kisahnya paman Nabi yaitu Sayyidina Hamzah Ibnu Abdul Muthalib. Itu kisah isinya perang, tapi ini e, di dalam bentuk kisah yang sangat menarik dan apa? E, penuh penuh apa? pendidikan untuk semangat berjuang. Kita harapkan sekarang Mas Andi ini, Mas Didi ini bisa e, memberikan sebuah wacana juga e, kepada kita tentang rician ya Mas dan seluk-beluk keris dari Kangjeng Sunan Kudus yang bernama Kiai Cintongko. Keris Nusantara menika minangka heritage utawi warisan e, kemanusiaan bagi seluruh dunia ini e, yang berasal dari Jawa. Dados sampun boten wonten malih bangsa sak njawinipun Nuswantara menika ingkang ngaken bilih keris menikah budaya saking Eh, Malaysia atau saking negara sanesipun santawis kawruh paduwungan punika eh, dipun perang dados kalih inggih menika perangan ingkang bahas eh, seserepan bab eksoteri lan isoteri eksoteri punika eh, seserepan bab keris ingkang saged dipun persani dipun tangkep kalih Pancandriya. ini bab isoteri inggih menika seserpan bab ingkang abstrak. Bab ingkang subjektif. Nah, dapur menika kapirang dados kalih wonten ingkang dapur keris leres utawi lurus lan dapur luk lengkok-lengkok ngoten. Pusaka menika sampun dados catatan sejarah Nuswantoro kagem budaya internasional sampun diakeni semoga kita ingkang dados tiang Jawi menika sak saget ibun sinau pados seserepan bab pusaka menika supados eh, mboten geseh anggenipun eh, mahami pusaka menika. Hanya singkat saja karena di Kudus itu selain ada istilah buka luwur juga ada istilah beduk dandang yang sekarang disebut dandangan. Janjane dandangan kok kados novo toh? Beduk dandang kok beduk sing berbunyi dang dang dang. Lah puniko beduk kok dipun tabu setiap menjelang bulan puasa. Meneteng Semarang dipun wastani dukderan. Meneteng mriki beduk dandang. Terus pun pun waktu rumian menika Mbah Sunan Kudus puniko. eh makan setiap menjelang puasa benar makan kapan mulai dipun nilai puasa karena zaman rin dari wonten HP dari wonten internet nonton nah, lajeng make masyarakat mereka berbodong-bodong menunggu uh, sing pengadap menara bu pilih sakit mirsane foto tengah ceng kira-kira seperti itulah pengumuman bu menika lajeng di antara Niko bu Penawi wonten ingkang kemudian berinisiatif satian. Nah, terus duk dadang punika keramen bukan sing mesti namun sekitar menoro. Asli pun pun selajeng tipun dipun jati kok termasuk kalau kelawa bila yang sampun ngincipi intip ketan punika termasuk makanan khas yang sering tipun sate menjelang sebagai persiapan sahur. Itu sama itu akhirnya pun tipun meleset menjadi semacam pasar malam. Lah niku jadi repot. Terus beduk dandang ini sebenarnya pun ini satu acara pun betul acara jadi pun acara satu keramaian yang dalam rangka menyambut bulan Ramadan mau repotnya saat ini keramaian ini malah Ramadan ini malah rodo hilang malam Ramadan rono sing dong lakoni salat terawih lah itu repot Lain-lain lah mila niko niki mangke dipun akan masalah nabuhe kaya ngopo ingkang ngantos sak mangke tasih dipun uri-uri kele-kele sirane ngendi enggal tulungana anakmu kejemplung waris kepanusmah pecah pada waktu akhir-akhir ini salah satu untuk menjadi peringatan untuk kita semuanya. Saya tidak mau menyitir kepada salah satu negara tidak, tapi sifat kekhawatiran tidak bisa kita bohongi. Di mana di suatu tempat situs-situs sejarah peninggalan baginda Nabi situs-situs sejarah peninggal para keluarga Nabi, situs-situs sejarah jejak-jejak baginda Nabi, situs-situs sejarah jejak para sahabat hampir dihilangkan. Pertanyaannya, apa data otentik ke depan umat Islamnya? Kita tarik sekarang ke Indonesia. Bagaimana perjalanan-perjalanan para wali sembilan sebelumnya maka satu tantangan untuk regenerasi kita semuanya kepedulian sampai sejauh mana kita akan kepeninggalan peninggalan wali sembilan ini sebelum kita terlambat kalau tidak segera kita regenerasi muda seperti kalian-kalian nyun sewu ojo bung tukang mandok mandok dah tapi tidak mempunyai solusi, realisasi atau mencatat. Hanya pendengar setia. Saya kira seperti malam hari ini maneman banget. Kalau hanya pandainya. Wah, profesor jago betul. Nyatet ora. Ditanya sama istrinya, Pak, oleh-oleh apa kalau prof itu berhadapan? akeh ini ya aku mau belum tertulis baru beberapa jam sudah lupa kalau besok mungkin amblas sak huruf hurufnya di sini saya perhatikan anak santri anak santri kritik ini dari saya sedikit mana bukumu mana bukumu langka sekarang kalau toko kitab fikih, hadis, tafsir mau cari berapa? Hilang satu jilid masih bisa beli. Tapi hilang toko sejarah setengah mati kamu gantinya. Ini yang mengkhawatirkan karena kita kehilangan sejarah, jejak-jejak sejarah mulai kropos, mulai tidak ada kekuatan. Nah, akhirnya kita menjadi bangsa yang apa? Bangsa yang kepaten obor. Dampak daripada itu kurang beni kepada republik ini, kepada bangsa ini. Akhirnya nasionalismenya melentur. Ini yang paling bahaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.